الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا صلاة الجمعة برحمة الله سبحانه وتعالى wa taala. Di hari yang mulia ini, hari Jumat dan hari Ashura yang Allah muliakan, di tempat yang mulia ini di atas mimbar yang mulia ini khatib al-fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua wahai para hamba Allah tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala takwa dalam arti sebenarnya laksanakan segala perintah Allah baik yang wajib ataupun sunnah meski masih ada dari perintah Allah yang berat rasa kita kerjakan tinggalkan tinggalkan semua larangan Allah baik yang makruh apalagi yang haram meski masih ada dari larangan-larangan Allah menjadi hobi dan kesukaan kita namun demi mendapatkan ampunan Allah mendapatkan jannahnya mendapatkan rahmatnya bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyeru kita semua wasari'u ila mafirati min rabbikum bersegera wahai para hamba Allah bersegera jemput mafirah Rabb kalian ampunan Tuhan kalian wa jannatin arduha samawati wal ard ketika kita sudah mendapatkan maafirannya ketika kita sudah raih ampunan Allah maka Allah sediakan satu surga satu surga yang luasnya langit dan bumi uiddat lil muttaqin surga sedemikian luas Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa ihwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini adalah hari Id ini adalah hari kemuliaan Hari Ashura di mana Allah tolong hamba-hambanya yang beriman Hamba-hamba yakin kepada pertolongan Allah Ini hari Allah Selamatkan Musa dan Harun Dari pekerjaan, dari kerjaan Fir'aun Laknatullah alaih Hari ini adalah hari di mana Allah selamatkan Nuh dan orang-orang beriman ketika banyak orang-orang tidak beriman. Dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertolongan Allah Senantiasa Allah hadirkan Bagi hamba-hamba yang senantiasa taat Hamba-hamba yang senantiasa beriman Hamba-hamba yang senantiasa yakin Bahwa Allah samad Tempat kita menyandarkan diri Ikhwatul rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Lihat bagaimana Nuh menyampaikan kepada umatnya yang tidak percaya, umatnya yang tidak mau beriman, Fakultu astaghfiru rabbakum Aku katakan kepada mereka umatku Ista'firu. Minta ampun pada Allah Rabb kalian Innahu kana ghaffara Sungguh Rabb kalian adalah Zat yang maha menerima taubat Ia mengampuni semua kesalahan hamba-hambanya Bertaubat ihwatal iman Ketika kita ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Yursili sama alaikum midrara Lihat-lihat bagi hamba-hamba yang senantiasa beriman pada Allah, rajin bertaubat, senantiasa istighfar, mohon ampunan Allah. Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Tidak hanya hujan seperti rahmat Allah, namun Allah akan berikan kepada kalian harta yang banyak. Allah akan hadirkan kepada kalian keturunan yang salih dan salihat وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ Dan Allah akan buatkan untuk kalian kebun-kebun yang luas dan Allah antarkan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir malakum la tarjuna lillahi waqara lalu kenapa kalian tidak membesarkan Allah ikhwatul lima yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lihat bahwa kemenangan, keberuntungan adalah bagi mereka hamba-hamba Allah yang taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian memperbanyak istighfar, mohon ampun atas semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Dan ikhwat kalimat, begitu kita taat pada Allah, rajin bertaubat, mohon ampun pada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan yang banyak dari langit dari bumi harta yang berlimpah anak keturunan salihin dan salihah dan banyak lagi Allah berikan keberkahan untuk kita semua istighfar istighfar taubat mohon ampun pada Allah hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sore itu hotel rahmati Allah seorang perempuan datang datang menghadap minta waktu untuk bicara saya bersama istri hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan keluhnya ia datang dari tempat yang jauh Ia datang sendiri dari rumahnya Subhanallah ada beban berat rasa yang ialah rasakan ihwatul iman Maka perempuan itu mengatakan Sebenarnya saya malu Ustadz, karena ini adalah urusan rumah tangga kami Tapi karena ini urusannya sudah muamalat Antar anak manusia harus disampaikan Silakan Silakan kalau ibu berkenan Saya pernah menikah dengan seorang laki-laki Ustadz, selama enam tahun Selama enam tahun itu Dia tidak pernah memberikan nafkah lahir pada saya Semua kebutuhan nafkah saya yang mencari Ustadz. Sementara kalau dia bekerja Uangnya dia hanya konsumsi sendiri Selama enam tahun menikah Allah takdirkan kami tidak diberi keturunan Bahkan kami berobat Banyak dokter, rumah sakit kami datangi Tapi masalahnya bukan di saya Di mantan suami saya Ustaz hingga kami harus operasi alat reproduksinya Ustaz. Dua kali operasi dilakukan dan itu dua kalinya saya yang terus yang bayar Ustaz. Selama menikah selama enam tahun kami membangun sebuah rumah dan demi Allah semua biaya pembangunan itu keluar dari kocek saya sedikit pun suami saya tidak mau mengeluarkan uang. Hingga enam tahun rumah kami terasa hambar, terasa hampa dan ketika itu kami memutuskan untuk berpisah maka kami maju ke pengadilan Bagi itu pengadilan maka jatuh talak tiga hotel iman seperti kesepakatan mereka berdua maka hotel iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala si mantan istri bilang kepada mantan suaminya mas di rumah ini sudah terlalu banyak kenangan-kenangan indah maka untuk menghilangkan kenangan-kenangan indah itu Aku putuskan aku akan keluar dari rumah ini dan aku minta kau pun keluar juga. Rumah ini akan aku jual. Maka hasilnya akan aku berangkatkan kedua orang tuaku naik haji ke Baitullah. Hari itu Ustaz saya langsung pindah meninggalkan rumah. Suami saya ketika saya minta ia mengatakan iya, tapi saya belum packing. Sepekan dia tidak keluar, sebulan dia tidak keluar, enam bulan lebih dia tidak keluar. Saya datang kepada dia, Mas, kenapa tidak keluar rumah ini? Saya mau jual. Maka kemudian kami berdebat, Ustaz. Hingga akhirnya saya mengatakan, baik kalau begitu, Mas, 20% dari penjualan rumah ini aku akan hadiahkan untukmu. Karena sedikit pun dia tidak ikut dalam biaya pembangunan rumah. Begitu saya tawarkan 20%, mantan suami saya mengatakan enak saja. Kalau 50% aku akan keluar dari rumah ini dan aku akan terima tawaranmu maka subhanallah Ustaz saya emosi dan kemudian saya mengatakan baik saya akan tempuh jalur hukum kami ke pengadilan maka pengadilan tingkat pertama saya menang Ustaz dia gugat lagi tingkat kedua saya menang tingkat ketiga kasasi terus saya menang demi Allah semua pengadilan memutuskan saya yang berhak atas rumah itu namun hotel iman saya malu kata perempuan daripada semua orang-orang menyaksikan kami berkelahi Padahal itu dekat dari rumah orang tua saya. Maka kemudian Ustaz, saya datang ke sini, saya ingin minta taujih dari Ustaz. Demi Allah wa ta'ala, rahmati Allah saat itu di kepala saya tidak sanggup mengatakan apapun. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah perempuan ini? Maka wa ta'ala, rahmati Allah begitu setengah jam dia bicara wa ta'ala. Maka ketika itu dia mengatakan silakan Ustaz kasih pandangan. Saat itu kemudian saya berdam <clears throat> entah apa yang ingin saya sampaikan hotel iman maka dalam hadis saya mengatakan ya Allah selesaikan masalah ibu ini berkahi majelis kami mudahkan semua urusan tiba-tiba Allah gerakan lisan saya satu kalimat terlontar ibu memangnya ibu kerja di mana ini pertanyaan kerja di mana hotel rahmati ya Allah bagi kita yang baru berkenalan dengan orang lain adalah pertanyaan biasa dan standar namun begitu saya tanya, ibu kerja di mana? Saat itu si perempuan langsung menunduk Dia tutup wajahnya dan dia menangis terseduh-seduh Dia mengatakan Demi Allah Ustaz Saya tidak mencuri Demi Allah saya tidak korupsi Dari sejak langkah pertama saya keluar dari rumah saya Saya amat yakin Ustaz akan tanyakan hal ini Demi Allah saya tidak korupsi Wa Allah Saya menduga-duga apa gerangan? Saya hanya bertanya di mana kerjanya. Tapi wakil iman ketahuilah bahwa dosa itu akan terucap bahkan lewat mulut kita sendiri. Meskipun kita kubur sedalam-dalamnya, meskipun kita sembunyikan, dia akan bunyi, dia akan cerita. Lewat ya Salimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perempuan itu kemudian mengatakan Saya bekerja di instansi pemerintah sebagai seorang kasir Gaji saya 2 juta sekian per bulannya Namun setiap bulan yang saya bawa pulang kira-kira 20 sampai 30 juta Saya bertanya dari mana uang kelebihan itu Demi Allah saya tidak korupsi Ustaz Demi Allah saya tidak mencuri Namun setiap kali pembayaran ketiga Kepada para vendor Maka setiap kali pembayaran saya lakukan Maka para vendor pun ngasih amplop buat saya Demi Allah saya tidak mencuri demi Allah saya tidak korupsi hotel iman ketahuilah banyak sekali di antara kita yang tidak mengerti bahwa pekerjaan haram nafkah haram dibawa ke rumah dan ikhwatul iman itu menyebabkan Allah kunci Allah tutup semua bentuk rezekinya nafkah dari suami Allah kunci keturunan tidak Allah berikan Fakultus astaghfiru rabbakum maka aku katakan oleh Nuh Istighfar Bertobat pada Tuhan kalian Yursili sama alaikum midrara Allah akan kasih rezeki Berupa hujan yang banyak Wa yumdidkum bi amwalin wa banin Dan Allah akan berikan pada kalian Harta melimpah Anak keturunan salihin dan salihat Wa yaj'al lakum jannat Wa yaj'al lakum anhara Dan Allah akan berikan kepada kita kebun-kebun yang luas sungai-sungai mengalir malakum la tarjuna lillahi waqara lalu mengapa kalian mengecilkan Allah kalian kejar dunia sampai kalian tidak merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala istighfar istighfar taubat pada Allah inilah hari yang mulia tatkala dua hari mulia berkumpul Jumat dan hari Asyura mudah-mudahan Allah terima taubat kita semua بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله ittaqullah ittaqullah wa la tamutunna illa wa pada skala minor hotel iman skala mikro kita barangkali merasakan bahwa kehidupan begitu menghimpit hutang selalu menjepit dan hotel iman pada skala makro skala sebagai seorang sebuah bangsa kita merasakan bahwa rupiah terpuruk Kita rasakan tidak henti-hentinya musibah terjadi Hujan tidak Allah turunkan Meskipun banyak sekali wilayah di negeri ini Begitu berharap Ampunan Allah Rahmat Allah Berupa hujan Allah turunkan Istighfar Istighfar ikhwatal iman Mohon ampun pada Allah Namun di antara kita masih banyak yang belum mengerti Saling menyalahkan saling mencibir, menyalahkan pimpinan, pimpinan menyalahkan negara, menyalahkan rakyatnya dan terus saja tidak ada introspeksi, muhasabah dan istisqa. Isinya adalah ikhwatal rahmati Allah berharap ampunan Allah dan kita merendahkan diri mengakui semua dosa yang kita lakukan, kesalahannya kita kerjakan, tampil di hadapan Allah dalam kondisi compang-camping, merendahkan diri, tidak ada kesombongan, tidak ada kehebatan. Ini pun sebenarnya pernah terjadi rahmati ya Allah. Dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa ada Bani Israel terjadi kemarau berkembanjangan ingin banyak orang mati kehausan. Banyak hewan-hewan mati kelaparan. Maka semua orang berpikir, semua teknologi dikerahkan. Maka begitu sudah mentok rahmati Allah, maka mereka bangsa Israel datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dengan sombong dengan pongah ia mengatakan mereka mengatakan kepada Musa ya Musa udu'ulana rabbaka Musa tolong coba doa pada Tuhanmu agar Tuhan menurunkan hujan lihat bukannya meminta malam juruh Musa maka hiwatalimah rahmati Allah Musa dengan sopannya mengatakan Aku akan minta Tuhanku asalkan kalian semua memintanya Bagaimana caranya? Kumpulkan Kumpulkan semua Bani Israel di sebuah lembah Kita akan berdoa bersama Kita akan tadaru Kita tazalul Rendahkan diri kita meminta pada Tuhan Kita akan minta rahmatnya berupa hujan Agar kita semua tidak kelaparan Kita semua tidak kehausan agar semua sumur-sumur muncul lagi airnya, agar langit turunkan hujannya. Maka para pembesar Bani Israel itu kumpul. Mereka kumpulkan lebih dari 70 ribu manusia dari golongan Bani Israel. Musa kemudian memimpin mereka berdoa. Wa rahmati Allah subhanahu wa ta'ala doa yang tulus muncul dari hati. Namun tidak semua manusia imannya sama. Ketika Musa mengangkat tangan tinggi-tinggi, dia memohon ampunan Allah, dia memohon rahmat Allah berupa hujan diturunkan. Maka kemudian setelah Musa berdoa beberapa menit, beberapa belas menit, berapa puluh menit, jangankan hujan turun ikhwatal iman, awan pun tidak terkumpul. Maka manusia-manusia munafik, manusia-manusia suka membuat onar dan banyak berlaku dosa, maka ketika tidak sedikit pun perubahan ketika Musa memimpin doa, maka mulai orang-orang ramai mengatakan, lihat mana Tuhannya Musa, mana doanya Musa tidak dijawab oleh Tuhannya sendiri. Maka semua manusia mulai ramai. Mereka saling berbisik, saling mulai mengajak untuk tidak beriman. Khotali marhamati Allah. Maka kemudian Musa menunduk. Dialah sang kalimullah, manusia yang diizinkan Allah berbicara langsung dengan Allah. Dia menunduk dalam hati dia mengatakan Allahumma ya Allah Kami sudah tundukkan diri ini Kami sunatkan, sudah hinakan diri ini Kami berbelas-belas menit mengharap rahmatmu berupa hujan Sudah banyak diantara kami mati kelaparan ya Allah Banyak sumur-sumur yang kering Hewan-hewan mati kehausan Mengapa engkau tidak ijabah doa kami Mengapa tidak kau turunkan hujan Allah Sang Rahman Yang maha pemberi yang maha pemurah kemudian menjawab Musa ketahuilah rahmatku tidak aku turunkan hujan itu tidak aku turunkan karena di tengah-tengah kalian ada hambaku yang sudah 40 tahun lebih bermaksiat selama itu dia tidak pernah taubat dia tidak pernah datang kepadaku dan ibadah padaku mengertilah Musa lima bahwa murka Allah ini ditimpakan kepada satu negeri Rupanya hanya gara-gara ulah satu manusia bejat. Maka kemudian Musa mengangkat wajah dan ia berkata pada Allah lewat hatinya, "Ya Allah, tunjukkan padaku siapa manusia bejat itu. Aku akan usir dia, aku akan suruh keluar dari negeri ini agar rahmatmu engkau turunkan." Musa, ketahuilah, aku asatar. Aku adalah zat yang menutup aib hamba-hambaku. Tidak, Aku tidak akan sampaikan padamu siapa hamba paling bejat itu Maka Musa gusar Dia berdiri wa talimah rahmati Allah Dia menghadap kaumnya dan ia berteriak Ya kaumi Unshidukum billah Wahai kaumku Aku bersumpah di hadapan kalian Demi Allah subhanahu wa ta'ala Allah belum turunkan hujan Rupanya penyebabnya adalah Ada seorang hamba bejat 40 tahun dia bermaksiat Selama itu dia belum taubat pada Allah Tiba-tiba suara, suara Musa menggelegar Wahai durjana Keluar Keluar dari negeri ini Agar Allah selamatkan kami semua Talimah rahmati Allah Semua negeri tahu Rupanya hanya ulas satu manusia bejat Itu membuat Allah murka Bayangkan ya Talimah Di negeri ini berapa banyak orang yang tidak beribadah pada Allah Betapa banyak orang yang sombong melakukan maksiat pada Allah. Maka kemudian semua manusia menoleh kanan, kiri, belakang, depan. Mereka berharap ada seorang manusia bejat keluar mengakui kesalahannya. Namun subhanallah beberapa menit Ihwat Taliman belum ada yang keluar. Maka ada seorang yang merasa bahwa itu adalah dirinya. Tapi dia ikut celingukan kanan kiri depan belakang. Dia berharap ada manusia lebih bejat dari dirinya dia menoleh kanan, dia menoleh kiri, depan, belakang. Namun Ihwatul belum satu pun keluar dari barisan hingga ia sadar yang dimaksud Musa dan Allah Ta'ala dari dirinya. Tiba-tiba kemudian dia menunduk, dia merasa malu. Dia tidak ingin aibnya, dosanya diketahui oleh orang banyak. Dia menunduk dan saat itu dia menjerit dalam hatinya, Ya Allah aku malu. Jangan biarkan aibku terbongkar di hadapan manusia ini. Aku taubat ya Allah, aku kembali padamu. Saat dia berteriak dalam hatinya yang terima rahmat ya Allah, tiba-tiba angin kencang bertiup. Awan berkumpul, tiba-tiba hujan deras Allah turunkan. Semua manusia senang Semua manusia bertakbir Semua manusia mengucap hamdalah Maka ketika semua orang bahagia Hanya tersisa satu manusia yang kebingungan Dialah Musa alaihissalam Musa berkata pada Allah, Ya Allah, rasanya belum satu pun keluar dari barisan kami. Mengapa engkau sudah turunkan hujan? Siapakah dia manusia bejat itu ya Allah? Musa, Musa. Allah dengan nada riang gembira mengatakan, "Hambaku sudah bertaubat. Aku bahagia dan aku terima taubatnya." Musa pun tersenyum sambil berkata, "Ya Allah, tunjukkan, tunjukkan padaku siapa manusia yang kau terima taubatnya itu." Maka Allah sekali lagi dengan pemurahnya Dia zat yang amat mulia mengatakan Musa ketahuilah Bahwa hambaku 40 tahun bermaksiat Selama itu aku tutupi aibnya Aku asatar Aku senantiasa tutup kesalahan dan dosa hamba-hambaku itu Akankah ketika dia datang bertaubat padaku mengakui segala kesalahannya Aku beritahukan padamu Musa siapa orangnya tidak Musa Aku adalah as-sattar Aku adalah zat yang maha menutupi aib hamba-hambaku Bertobat, bertobat, ikhwah Para hamba Allah taubat Allah tidak turunkan hujan hampir santri negeri ini Bukan untuk menyalahkan siapapun juga Bukan untuk menunjukkan jari kita kepada siapapun juga namun sesungguhnya kita angkat semua jari kita Tangan kita Kita munajat pada Allah dan taubat Istighfar Fakultu astaghfiru rabbakum Innahu kana ghaffara Yursilis sama alaikum midrara Wa yumdidkum bi amwalin wa banin Wa yaj'al lakum jannat Wa yaj'al lakum anhara Ma lakum la tarjuna lillahi وقارا wa qad khalaqakum atwara istighfar bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah rahmati kita semua Allah sayangi negeri kita Indonesia dan Allah muliakan kita dengan derajat yang mulia di dunia dan akhirat Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusrin illa illa alladhina amanu wa amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نئامه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم بارك لأمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارضى عن أمة محمد اللهم اجعلها سقيا سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محك ولا بلاء ولا حتم ولا غرض اللهم على الضراب والأكام ومبادئ ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسكنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا ساحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا